Apakah seorang wanita yang sudah kenal dakwah, sudah bercadar, tapi kalau mendengar kajian dari asatidah tentang ta'adud, tidak senang. Dan cenderung mengingkari dengan statement dari dirinya sendiri. Apa nasihat untuk para umat seperti ini? Saya katakan, jangan mengingkari ta'adud. Sebab Anda mengingkari sebuah syariat Islam. Pribadi Anda tidak suka di ta'adud, itu manusiawi. Itu fitrahnya wanita demikian. Tidak mau berbagi. Maunya dipek sendiri. Yang penting jangan sampai mengingkari taduk. Itu bimbingan Islam, syariat. Kalau mengingkari syariat, itu bisa menyimpang, bisa kafir. Hati-hati. Ya, hati-hati. Cemburu itu juga manusiawi. Biasa. Tapi jangan sampai kecemburuan tadi menjatuhkan kita dalam kemungkaran atau kezaliman itu keliru. Itu keliru. Barakallahu Ngoten nggih. Itu intinya. Ini perkara yang sangat-sangat prinsip sekali. Sangat prinsip sekali. Mestinya ya, nanti azakumullah, mestinya ya, mestinya kita bicara mestinya ini. Mestinya ahlu sunnah wal jamaah salafiyin itu sebagai pihak terdepan dalam masalah ini. Sebab ini termasuk bimbingan sunnah yang dicaci maki banyak pihak, diintimidasi banyak pihak, dibenci banyak pihak. Ya, Pak ya. Maka harus punya semangat untuk me menghidupkannya dengan cara-cara yang tidak memunculkan fitnah yang lebih besar. Mestinya para umahat dan para akhwat menyadari keadaan mereka. Syariat itu membolehkan laki-laki maksimal itu empat. Mestinya mereka mendukung. Mestinya mereka uh, mengikhlaskan. Berat itu biasa, cemburu itu biasa. Tapi jangan sampai menghalangi orang, tapi jangan sampai mengingkari syariat. Para ikhwan yang yang yang ancang-ancang menuju ke sana juga demikian diminta untuk menjadikan ta'addud itu suatu yang indah, yang menyenangkan. Enggak ada kezaliman, enggak ada kemungkaran para ikhwan. Yang sudah yang sudah kita adut. Ya, yang sudah kita adut. Sedang menjalani rumah tangga dengan ta'adud. Semestinya terutama para akhwat dan para umahat bersyukur kepada Allah Azza wa Kenapa demikian? Diberi kemudahan oleh Allah Azza wa bisa mengamalkan sunnah ini. Ha? Ciptakan suasana yang indah dalam rumah tangga ta'adud kalian. Jadi wanita harus punya positive thinking. Positif terus pikirannya. Bagaimana caranya supaya rumah tangga ta'adudnya harmonis, romantis, sakinah, mawadah, warahmah. Jangan punya prinsip untuk menghancurkan rumah tangga, bikin bikin ruwet, bikin bikin masalah di rumah tangga, jangan. Wanita yang solihah ketika sudah mendapatkan kenyataan demikian, dia akan berusaha sekuat tenaga bersama-sama dengan madunya, bersama-sama dengan suaminya untuk betul-betul menghidupkan sunnah Rasul dalam perkara ini dan mewujudkan rumah tangga ta'adud yang juga sakinah mawadah orang. Syukur aku. Kalau kamu ikhlas, kamu tulus di atas sunnah, pahalanya sangat besar. Dikarenakan engkau berhasil mengamalkan sesuatu yang begitu asing di zaman sekarang ini. Berlipat-lipat ganda pahalanya. Doakan untuk ikhwan-ikhwan yang lain dan para umat-umat yang lain. Doakan dengan penuh ketulusan supaya mereka semua dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan sebagaimana yang antum amalkan. Barakallahu. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Yang laki-laki juga jangan semena-mena. Taat itu ada aturan mainnya, ada ilmunya, ada cara-caranya. Tidak asal kobil itu nikah hal selesai. Ribut setelah itu, ribut ya enggak. Ilmunya panjang ya, Bang. Detail Itu pelajari dengan bagus supaya bisa mewujudkan sakinah, mawaddah rahmah dan penuh keadilan ketika masuk dalam ranah adut dalam rumah tangga. Barakallahu fikum wallahu a'lam Jam tiga kurang sedikit.